Bakar As-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan thumma Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa hum al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyun Kata beliau, beliau para imam, imam ahlus sunnah, imam Abu Hatim al-Razi dan imam Abu Zur'ah al-Razi rahimahumullah, bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakr as-Siddiq. Yani ahlus sunnah meyakini manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan kemudian Uthman radhiyallahu taala anhu dan yang keempat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baru kemudian beliau berkata, "Wahum al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun." Mereka lah para khalifah-khalifah yang lurus, yang terbimbing dalam hidayah, yang Nabi sebutkan sebagai khulafa ar-rasyidin dan Nabi berpesan dalam wasiatnya untuk berpegang dengan sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidun. Beliau menyatakan, "Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Siapa khalifah-khalifah yang dimaksud? yang Nabi menyatakan khulafar rasyidun kata beliau kata Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah rahimahumallah bahwa mereka adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali mereka Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum karena Nabi menyatakan khulafa rasyidun setelahku salatuna sana 30 tahun maka mereka para ulama menghitung 30 tahun dari mulai Abu Bakar 2 tahun, Umar 12 tahun, dan terusnya dan seterusnya. Ternyata 30 tahun pas empat khulafa ini. Al-khulafa ar-rashidun. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. radhiyallahu ta'ala anhum. Hanya saja di sini disebutkan oleh dua imam bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Seakan-akan ini adalah suatu yang ijma' sepakat seluruh para imam. Kalau Abu Bakar yang pertama dan terutama itu sepakat. Mujma' alaih. Secara ijma' disepakati. Yang kedua, Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu pun disepakati. Hanya saja yang ketiga dan keempat ini ada perselisihan sedikit di kalangan salaf. Ada menyatakan Utsman kemudian Ali, ada yang menyatakan Ali kemudian Uthman. Karena Umar pun menyatakan mereka inilah enam orang inilah yang pantas mendapatkan atau pantas memikul amanah khilafah. Pilihlah mereka salah satu mereka. Kemudian mereka di antara enam itu mengundurkan diri aku memilih um, Uthman, aku memilih Ali sampai menjadi tiga. Setelah tiga Abdurrahman bin Auf menyatakan aku mengundurkan diri. Dan aku akan memilih di antara kalian. Apakah kalian setuju? Maka terakhir hanya dua. Ali wa Uthman. Dan para sahabat dalam keadaan mereka ada menyatakan Uthman, ada menyatakan Ali. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ala kulli hal. Apapun yang ketiga dan keempat, apakah Ali kemudian Uthman, apakah Uthman kemudian Ali, mereka tetap khulafa ar-rasyidun. Mereka tetap khalifah-khalifah yang lurus yang wajib kita hormati, wajib kita muliakan, wajib kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka dan kita tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa perkara ini dimasukkan dalam akidah? Judulnya akidah ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah dari dua imam raziain. Tetapi ternyata ada masalah keutamaan sahabat khususnya khulafah rasyidin. Kita buka akidah tahawiyah Aqidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Di antara bab-babnya ada bab tentang masalah keutamaan sahabat khususnya para khalifah-khalifah. Kita buka Aqidah salaf wa ashabul hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Ternyata di dalamnya juga ada bahwa kami ahlu sunnah meyakini manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Hampir semua kitab-kitab akidah membahas bab khusus tentang masalah keutamaan para sahabat dan keutamaan Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Mengapa demikian? Karena menganggap mereka semua secara sepakat para ulama menganggap bahwa ini permasalahan dasar akidah ahlu sunnah. Meyakini bahwa mereka bukan kebetulan, tetapi memang Allah pilih mereka karena mereka memiliki keutamaan. Dan kaum muslimin sepakat memilih Abu Bakar dengan tiada khilaf. Demikian pula Umar, mereka memilih dengan tiada khilaf. Setelah Abu Bakar menentukan setelahku adalah Umar, tidak ada yang protes satu manusia pun. Demikian pula kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga permasalahan ini menjadi ciri khas ahlus sunnah. Permasalahan ini menjadi ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Yang tidak begini bukan ahlu sunnah. Kalau ada yang menyatakan Abu Bakar pengkhianat, merebut haknya Ali, berarti dia bukan ahlu sunnah. Mubtaji umbal ahlul bid'ah wal dalalah. Mengapa? Karena menyelisih seluruh para imam. Menyelisih seluruh para imam-imam, silakan buka kitab akidah mereka para imam imam ahlu sunnah, niscaya sama. Tidak ada perbedaan Bahkan tidak ada perbedaan dari ulama madhab syafi'i ataupun maliki ataupun hambali ataupun hanafi. tidak ada perbedaan. Karena ini masalah akidah. Masalah prinsip dasar. Kita lihat syarahnya dari Syekh Rabi Hafizahullah. Asyarah, Qala famin aqaidi. Ahli sunnati wa min usulihim ihtiramu ashabi Rasulullah SAW. Di antara akidah-akidah ahli sunnah dan di antara prinsip-prinsip mereka ahlu sunnah adalah memuliakan, menghormati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وحبهم واعتقادهم wa على wa fadluhum ala sairi qurunil mencintai mereka, meyakini keutamaan mereka di atas seluruh generasi-generasi setelahnya dari umat ini. Sama dengan ucapan Abu Ja'far At-Tahawi. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Kata Abu Ja'far At-Tahawi, mencintai mereka merupakan iman. Mencintai mereka merupakan din, agama. Siapa yang tidak mencintai mereka maka tidak beragama dengan agama yang benar. Agama Islam mengajarkan untuk memuliakan sahabat-sahabat Rasulnya, sahabat-sahabat Nabinya. Ridwanullah alaihim ajma'in. Maka dikatakan khairu hadhil ummah ba'da nabiyha sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan dinamakan Siddiq oleh Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La syakka fi hadha 'inda ahli sunnah. Enggak ada keraguan. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak ada khilaf, enggak ada perselisihan, enggak ada perbedaan wa yusyarikum fi hadzal khawarij. Bahkan kalau dalam masalah Abu Bakar, Khawarij pun masih memuliakan Abu Bakar. Yufaddiluna Abu Bakr wa Umar. Mereka Khawarij masih memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar. Tetapi Khawarij begitu Utsman yang memimpin mereka tidak memuliakannya. Berarti Khawarij sesat ketika di zaman Utsman bin Affan yubghiduna Utsman membenci Utsman wa man ba'dahu Ali, wa dan juga membenci yang setelah Utsman yaitu Ali bin Abi Thalib lakin ahli sunnah adapun ahli sunnah wal jamaah walhamdulillah mereka memuliakan seluruh para khulafa ar-rasyidin yaduruna ma'al haqqi mereka berjalan bersama kebenaran. Ahlu sunnah, para sahabat. Ahlu sunnah setelah para sahabat, pada tabi'in pengikut sahabat. Ahlu sunnah setelah tabi'in ada tabi'it tabi'in. Ahlu sunnah yaitu orang-orang yang mengikuti para sahabat dan tabi'in. Sedangkan yang berikutnya ahlu sunnah adalah yang mengikuti sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Maka mereka yajuruna ma'al haq selalu berjalan bersama kebenaran. Wa ma'an nususi dan bersama dalil-dalil. Hai sumadarat, kemanapun dalil itu berjalan, ahlu sunnah berjalan ke sana. Dalil mengajak ke kanan, ahlu sunnah ke kanan. Dalil mengajak ke kiri, ahlu sunnah ke kiri. Dalil mengajak untuk ke sana, kemana saja, ahlu sunnah ikut. Kemana dalil mengarah, maka ke sana ahlu sunnah mengarah. Kaum muslimin rahimahullah, rahimakumullah. Sekarang dalil dalam masalah ini. Apa ucapan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW menyatakan dengan sekian dalil-dalil atau sekian ucapan-ucapan tentang keutamaan para sahabat.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 Wa in tamara alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas turunan budak dari Ethiopia. Mujaddaul atraf yang cacat, terpotong hidungnya, tetap dengar dan taat pada mereka. Jangan menentang mereka, jangan memberontak pada mereka. Dua wasiat. Apa wasiat ketiga? فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي dan ingat siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan pertikaian yang banyak kalau kalian mengalami masa-masa pertikaian maka jangan lupa kata Nabi. Alaikum bisunnati. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Alhamdulillah. Wasiatnya sangat jelas gamblang. Enggak usah bingung. Di persimpangan jalan. enggak usah bingung ketika dia bukan hanya di perapatan. Di per 72-an. Karena penyimpangan, persimpangannya bukan empat. Bukan perapatan. Bukan perlimaan tetapi ada 73 golongan. Yang mana yang benar? Ini mengajak katanya kepada siratul mustaqim. Ini katanya mengajak kepada jalan yang lurus. Ini mengajak kepada jannah. Ini mengajak kepada Allah. Semua mengaku demikian. Kata Nabi, kalau kamu melihat pertikaian yang banyak, perselisihan, sekian aliran, sekian pemahaman. Kata Nabi, alaikum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus. Alhamdulillah. Berarti kalau tidak berpegang dengan sunnah alias mengajarkan sesuatu yang baru yang diada-adakan kebidahan, jangan dituruti. Ini bukan jalan yang benar. Jalan sunnah yang benar. Ikuti jalan sunnah. Kemanapun sunnah sahihah berjalan, kita berjalan ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dan juga mengikuti khalifah-khalifah yang lurus Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Mengapa kita menafsirkan khulafah Rasidin mereka? Karena Nabi sendiri menyatakan khulafah Rasidin 30 tahun. Dan setelah dihitung 30 tahunnya mereka. Dan ini walhamdulillah ijma. Silahkan tanya pada siapapun para kiai-kiai. Ini saya akan menjawab sama. Bahkan mereka sejak dulu sudah mengunggulkan empat khulafah ini walaupun dengan cara yang sedikit salah menulis di masjidnya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali kalau ada empat tiang tiang satu Abu Bakar Umar Utsman Ali selalu begitu mengapa karena mereka sudah kenal empat khulafah Rashidin adalah empat tokoh yang Nabi menyatakan atas kalian untuk mengikuti mereka sehingga kalau sudah ada satu kelompok yang jelas-jelas memusuhi Abu Bakar wa Umar cukup tinggalkan itu bukan jalan yang lurus. Dan itu bukan wasiat Nabi. Dan Nabi menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Maka mereka-mereka yang berjalan di jalan yang sebaliknya. Jalan yang menyelisihi khulafa, memusuhi khulafa, mencaci maki khalifah Abu Bakar wa Umar. Maka mereka jelas-jelas ashabud dalalah. Mereka jelas-jelas kelompok sesat menyimpang dari sunnah dan menyimpang dari pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Dulu syadz. Dulu itu sangat aneh dan nyeleneh kalau ada orang yang membenci Abu Bakar wa Umar. Aneh sekali dan mereka takut sembunyi-sembunyi. Tetapi akhir-akhir ini inna lillah wa inna ilaihi raji'un ada seorang ikhwan kita duduk di salah satu masjid di Bandung. Kemudian orangnya berbicara tentang men Umar, menjelek-jelekan Umar. Dia kaget, dia gelisah. Dia tanya sama sebelahnya, bagaimana ini orang ini? Ustaz, kok mencaci Abu Bakar dan Umar? Kata orang sebelahnya, memang Abu Bakar pengkhianat. Memang Umar demikian. Bingung dia. Ke sebelah kiri dia tanya lagi, sama. Mengatakan, Umar itu kan begini, Umar itu kan begitu. Dia langsung berdiri keluar dari masjid itu. Bayangkan satu masjid. Satu masjid mereka menganggap bahwa Abu Bakar pengkhianat. Menganggap bahwa Umar adalah musuh Rasulullah dan musuh Ahlul Bait. Musuh Abu Bakar, musuh, Umar, musuh Ali, musuh Hasan dan Hussein, kata mereka. Merampas haknya Fatimah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Rasulullah SAW menyatakan dengan pesan wasiat. Kalau mereka bicara wasiat, wasiat, wasiat, kita katakan ini wasiat Rasulullah. Karena Nabi memulai dengan kalimat usikum. Makna usikum, aku wasiatkan pada kalian. Usikum bitaqwallah. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka dikatakan, arafu mereka mengenali sahabat-sahabat Rasulullah SAW kedudukan mereka. Ini ahlu sunnah. Maka yang namanya ahlu sunnah mengenali keutamaan para sahabat. kedudukan mereka yang mulia. Wa arafu tawafutahum fil fadl dan ahlu sunnah mengenali perbedaan keutamaan mereka. Mengenali perbedaan keutamaan mereka. Wa anna hunaka bainahum tafawutan fil fadl. Mereka mengakui ada perbedaan keutamaan di antara mereka, tetapi mereka semua utama.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 Tidak sama. Ini yani para sahabat yang lebih dulu beriman, yang lebih dulu berinfak dan berjihad, dengan para sahabat yang masuk Islam, berinfak dan berjihad setelah fathu, ini yani setelah Hudaybiyah. Kata Allah, la yastawi minkum. Tidak sama memang. Ulaika a'dhamu darajatan. Mereka yang lebih dulu, lebih tinggi derajatnya, kata Allah. Minalladzina daripada mereka-mereka yang setelahnya. Tapi ingat akhir ayatnya. Wa kullan wa'adallahu husna dan masing-masingnya kami berikan kebaikan. Masing-masingnya kami berikan kebaikan kata Allah. Sehingga kita memuliakan para sahabat seluruhnya. Selama mereka memiliki sohbah. Apa itu sohbah? Sohbah adalah sempat bertemu Nabi SAW. Beriman dengannya dan mati di, di dalam iman. Kalau ketemu Nabi tidak beriman, bukan sahabat. Kalau beriman tapi nggak ketemu Nabi, bukan sahabat. Walaupun di zaman Nabi. Menurut pendapat yang sahih. Dia dalam keadaan belum ketemu Nabi. Masuk Islam. Begitu datang menemu Nabi, Nabi sudah nggak ada. Sudah meninggal. Yang dijuluki dengan mukhadram. Demikian pula siapa yang katanya beriman Eh, ketemu Nabi dan beriman, ternyata di ujung-ujungnya murtad. Seperti Raja Raja yang ikut Musailamah Al-Kadzab. Maka dia bukan sahabat. Dan juga yang ternyata berpura-pura tetapi tidak beriman. Seperti Abdullah bin Ubay ibni Salul. Dia bukan sahabat. Para munafikin bukan sahabat. Dan jangan kemudian kalian berkata, tapi kan kita tidak tahu hati seseorang. Jangan-jangan Umar juga munafik. Jangan-jangan Abu Bakar munafik. Ini orang yang sangat bodoh. Orang ini sungguh kurang akalnya sedikit. Mengapa? Karena yang namanya seorang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala menguji mereka dengan sekian ujian. Yang dengan ujian itu, maka mereka-mereka akan tahu apakah dia jujur atau tidak jujur akan terbukti. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yusraku. An yakulu amanna. Wahum la yuftanun. Alif Lam Mim kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan beriman tanpa diuji? Walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka Fala ya'lamanna Allahu sadaqu dan Allah pasti tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta. Berarti setiap orang beriman akan diuji. Dan dengan ujian akan terbukti siapa yang sadaku dan siapa yang kadhibin, siapa ashabul yamin, siapa ashabul shimal. Akan terbukti siapa orang yang berjalan di atas hak istiqamah dengan berbagai macam ujian dan siapa yang kemudian dia ternyata berpura-pura maka dengan ujian pertama sudah kalah. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum mereka sudah melewati ujian yang paling dahsyat sekalipun dan mereka tetap menunjukkan keikhlasan mereka istiqomah mereka di atas tauhid was sunnah di atas kecintaannya pada Allah dan rasulnya mereka rela mengorbankan nyawanya untuk Allah. Mereka rela mengorbankan nyawanya untuk membela Rasulnya SAW. Mereka rela menjadi tameng hidup Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di Arish, Arish itu seperti Eh, kemah di atas tempat yang tinggi di masa perang Badar. Siapa yang akan melindungi Nabi? Aku, kata Abu Bakar. Hampir semua musyrikin bercita-cita ingin membunuh Nabi. Maka mereka datang dari kanan, datang dari kiri, datang dari depan dan semua itu dilawan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menebas yang sana, menusuk yang sini, menangkis yang ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana munafikin? Munafikin selalu udur. minta izin aku nggak bisa berangkat, aku sakit, aku rumahku perlu ditunggu, aku punya istri dan anak-anak mereka perlu dijaga. Inna buyutana aurah. Buyut kami, rumah-rumah kami perlu dijaga. Atau mengatakan fil har, jangan kalian berangkat perang dalam keadaan panas seperti ini. Qul inna nar asyadu harra kata Allah. Katakan pada mereka, neraka lebih panas dari ini. munafiqin dan para sahabat terpisah jelas. Alhamdulillah. Sehingga jangan gubris subhatnya <clears throat> tokoh-tokoh Syiah seperti Ahmad Barakbah di Semarang. Kesana kemari dia mengisi kajian fitnah penyesat umat dengan menyatakan kita kan tidak tahu hati manusia. Kita kan tidak tahu bagaimana hati para sahabat. Kita melihat dohirnya saja Abu Bakar, Umar mereka semangat. Itu dohirnya, batinnya belum tentu. Jangan-jangan mereka munafik. Setelah Rasulullah wafat baru terlihat kebobrokan mereka. Ternyata mereka itu ambisi. Ternyata mereka, ternyata mereka. Ini syubhat namanya. Pengkaburan. Kita katakan pada mereka. Memang kita tidak tahu hati manusia. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Alamul ghuyub Maha tahu hati-hati manusia Dan Rasulullah SAW Dibisikkan kepadanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yuha ilai Diwahyukan kepadanya Wahyu Fulan munafik Fulan munafik Fulan munafik Rasulullah SAW Diberitahu oleh Allah Ketika berjalan Di malam hari maka datang Jibril, wahai Rasul, engkau ditunggu oleh mereka ingin membunuhmu. Mereka para munafikin, fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Maka Rasulullah SAW membisikkan pada satu sahabat yang namanya Hudayfa ibn Yaman. Oleh karena itu Hudayfa dijuluki dengan sahibus sir. Apa sahibus sir? Pemilik rahasia. Yaitu tahu nama-nama munafikin satu persatu. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, ada seorang yang meninggal Umar bin Khattab dan beberapa sahabat melihat Hudzaifah nyolatkan atau tidak. Begitu nyolatkan, baru ikut salatkan. Ketika tidak, tidak. Khawatir. Itulah yang dimaksud, yang disebut kepada Hudzaifah. Dan kemudian Umar sangat takutnya. Dan itu ciri-ciri orang beriman. Ciri-ciri orang beriman selalu khawatir, selalu takut. Ya Hudzaifah, as'aluka billah. Aku tanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah aku disebut? Karena meminta dengan nama Allah, maka kata Hudzaifah, sungguh demi Allah engkau tidak disebut. Dan aku tidak akan menjawab pertanyaan seperti ini pada siapapun setelahmu. sangat jelas sekali. Itu satu. Yang kedua, setiap terjadi tingkah-tingkah para munafik turun ayat. Setiap munafik berbuat sesuatu, Allah turunkan ayatnya. Berkata munafikun, berbuat munafikun, para munafikin begini. Sehingga tahu mereka, oh itu munafik. Seperti ketika berangkat ke Mekah untuk umrah yang akhirnya terjadi Hudaybiyah, orang-orang munafikin nggak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut. Oleh karena itu ketika bayat di bayat Hudaybiyah, di bayat bayat Ridwan di bawah pohon di Hudaybiyah, Nabi menyatakan la yadkhulun nar ahadun bai'at tahta syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbayat di bawah pohon. Artinya ucapan Rasulullah ini adalah tazkiyah. Rekomendasi. Bahwa semua yang berbayat ini adalah mukminun. Munafikin gak ada yang ikut. Ketika mereka pulang dari sana, turun ayat. Sayaqulul mukhallafuna akan berkata orang-orang yang gak ikut <laughs> begini dan begitu. Akan berkata begini dan begitu. Akan berkata akan loh, belum terjadi. Sehingga ketika sampai di Madinah berdatangan munafikin, "Ya Rasulullah, aku begini, aku Para sahabat menyatakan, "Oh, ini persis seperti yang tadi Allah katakan." Akan berkata para munafik. Dia ternyata Abdullah bin Ubay bin Salud dan kawan-kawannya. Da'is wa nabtal dan beberapa nama-nama munafikin yang sudah ma'ruf tertulis hitam di atas putih di dalam sejarah. Di dalam kitab-kitab sirah tertulis. Sangat jelas perbedaannya antara para sahabat dengan munafikin. Munafikin bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Sahabat bukan munafik dan munafik bukan sahabat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas sangat gamblang perbedaan karena ayat turun. Nabi masih hidup dan Nabi mendapatkan wahyu dan Allah memberitakan siapa munafikin. Mungkin kalau sekarang kita bisa bilang begitu. Di antara mereka ini ada yang mungkin munafik, Allah alam, kita nggak tahu. Ada yang berpura-pura, bahkan bisa jadi ada orang Nasrani pura-pura jadi ahli sunnah, ikut ngaji di masjid, mungkin. Karena kita nggak tahu. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Tetapi ketika itu, Selalu turun wahyu. Berkata munafikin. Berkata munafikin. Berkata munafikin. Maka sangat jelas perbedaan antara para sahabat dengan munafik. Qala kama sahha dzalika an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana telah sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang Abu Bakar bahwa beliau adalah sebaik-baik manusia dan tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang mulia setelah Rasulnya Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Walayam tatih indahum fiha anazan kama yuqal. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah, tidak ada dua ekor kambing pun yang saling menanduk dalam masalah ini. Ini pepatah untuk menunjukkan sepakat. Layam yantatih indahum fiha anazan tidak saling menanduk pada masalah ini dua ekor kambing pun. nggak ada perselisihan sama sekali. Sepakat ijma sejak sahabat dan tabi'in. Sejak sahabat sudah pernah kita bacakan. Diwakili oleh seorang sahabat tapi menyatakan dengan kami. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun afdalu ummatin nabiy ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman radhiyallahu ta'ala anhum. Kami berkata. Dan Rasulullah masih hidup. Hadisnya ma'ruf sahih dalam kitab sahih. Dalam kitab Bukhari. Dalam sahih Bukhari dan lainnya. Kunna naqulu wa Rasulullahi hayyun. Kami berkata dan Rasulullah masih hidup. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Apa makna Nabi masih hidup? Makna Nabi masih hidup artinya ucapan kami semua ini didengar oleh Rasul. Kalau saja salah, Pasti Nabi akan berkata tidak, bukan Abu Bakar atau tidak, bukan Umar. Apa contohnya? Contohnya ketika para sahabat sedang memuji seorang yang kata mereka hebat. Yaitu Raja, itu orang hebat. Dia begini, dia semangat, dia puji-puji. Nabi membantah, tidak. Huwa min ahlin nar. Dia dari penduduk neraka. Kaget para sahabat. Ini orang berjihad. Fisabilillah. Kok dikatakan min ahlin nar? Beberapa kejadian. Kejadian Rajal berbeda. Ini kejadian seorang yang mencuri pampasan perang. Kata Nabi huwa finnar. Ketika dikatakan oleh mereka, ya Rasulullah, kenapa dia mencuri pampasan perang? Mati, terbunuh. Dikatakan syahid, kata Nabi, tidak. Dia finnar. Dikatakan syahid, Nabi membantah, tidak, dia bukan syahid. Diperiksa, perbendaharaannya ternyata dia mencuri pembahasan perang. Sama dengan kejadian di antara kalian ada yang gerahamnya sebesar Uhud dalam neraka jahanam. Padahal mereka sudah memuji-muji ini orang hebat. Ternyata ketika Musailamah Al-Kadzab mengaku nabi, orang ini ikut bersama Musailamah Al-Kadzab. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sedangkan masalah keutamaan Abu Bakar wa Umar diucapkan oleh seluruh sahabat. Kunna naqulu wa Rasulullah hayyun. Kami menyatakan dan Rasulullah masih hidup. Sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Nabi masih hidup, Nabi mendengar, Allah Maha Tahu, Allah tidak turunkan wahyunya membantah ucapan ini tidak. Bahkan disepakati oleh Nabi, ikutilah orang setelahku Abu Bakar wa Umar didukung dan dikatakan iqtadu billadaina min ba'di atau billadaini min ba'di ikuti orang-orang yang setelahku Abu Bakar wa Umar bahkan menyuruh untuk menggantikan mengimami muru Abu Bakr yusalli bin nar bin nas muru Abu Bakr falyusalli bin nas perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia jangan dikira bahwa keluarganya senang wah oh bapakku menjadi wakil Nabi. Tidak. Mereka ketakutan. Mengapa ketakutan? Para muslimin menunggu Rasul. Kalau yang keluar Abu Bakar, mereka akan berkata, saya nunggu Nabi kok yang keluar orang ini. Khawatir kena sum'ah atau kena sesuatu. Jadi pusat kejengkelan mereka begitu. Maka kata mereka, ya Rasulullah, Abu Bakar itu suaranya pelan, Muru Abu Bakr fal yusalli bin nas. Ya Rasulullah Abu Bakar kalau ngimam itu sering nangis. Suaranya tidak jelas. Begini, begini, begini. Muru Abu Bakr bin nas. An yusalli bin nas. Wa inna kunna la sawahib Yusuf. Kalian ini memang seperti sahabat-sahabatnya Yusuf. Alaihi salam saudara-saudara Nabi Yusuf maksudnya. Sampai tiga kali Nabi menyatakan. Baru kemudian mereka pun mentaati dan menyuruh Abu Bakar untuk mengimami manusia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa mereka keluarganya tidak ambisi, Abu Bakar juga tidak ambisi, tetapi Nabi sudah mengisyaratkan bahwa wakilku adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka siapa yang mencerca Abu Bakar berarti dia mencerca Rasulullah yang memilihnya. Berarti dia menjatuhkan Rasulullah, dianggap Rasulullah SAW tertipu. Rasulullah itu tertipu. Orang begini pengkhianat kok disuruh. Maka mereka sesungguhnya mencerca Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa min dhalik, di antara hadis-hadis keutamaan Abu Bakar adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin." Sesungguhnya orang yang paling memberikan kebaikan kepadaku dengan persahabatannya, dengan hartanya adalah Abu Bakar. Disebut dengan isim tafdil, aman nas. Manusia yang paling memberikan kebaikan kepadaku. Apakah mereka mau membantah ucapan Rasulullah SAW? Membantah ucapan seorang Rasul, seorang Nabi. Inna min amanin nas. Sesungguhnya manusia yang paling memberikan kebaikan kepadaku. Fi suhbatihi dalam persahabatannya, wafi malihi dan dalam hartanya adalah Abu Bakar. Itu satu. Masih dilanjutkan oleh Nabi. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakr khalila. Kalau saja aku mengambil khalil dari kalangan manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuhu tetapi cukup persaudaraan Islam dan kecintaan Islam. Cukup. Kalau saja boleh mengambil khalil dari manusia, aku ambil khalil dari manusia. Rasulullah SAW khalilullah. Allah mengambil Nabi sebagai khalil sebagaimana mengambil Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kasih kecintaan yang lebih tinggi dari sekedar mahabbah. Kalau, kalau saja aku mengambil Khalil dari manusia, niscaya kau akan ambil Abu Bakar. Berarti Nabi tidak mengambil Khalil dari manusia. Beliau Khalilullah Ta'ala. Kalau mengambil, niscaya akan mengambil Abu Bakar sebagai Khalil. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rawa salasa minas Hadis ini diriwayatkan dari beberapa sahabat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Fadail Ashabin Nabi SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu semuanya meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi berkata inna min amanin nasi alayya fi sohbatihi wa malihi Abu Bakar di antara orang yang paling memberikan kepadaku kebaikan dalam persahabatannya dan dalam hartanya adalah Abu Bakar. Dan kalau aku mengambil khalil dari manusia, aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalil. Rawa salasatun minal sahabah hadihil khairiyah. Diriwayatkan keutamaan ini dari tiga sahabat. Warawa dzalika syaikhan dan diriwayatkan pula atau dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim dan lain-lainnya. Kalimat walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi. Kalau aku mengambil khalil selain Rabbku, aku akan ambil Abu Bakar. Karena Rasulullah SAW mengambil Allah sebagai khalil. Khalil adalah kecintaan yang paling tinggi, paling puncaknya. Sehingga kalau Rasulullah SAW dikatakan Habibullah, itu kurang tinggi. Habib, Habib, Habibullah kurang tinggi. Yang lebih tinggi Khalilullah. Karena kata para ulama dan juga kata para ahli bahasa, al-khullah di atas mahabbah. Al-khullah di atas mahabbah. Habibullah kecintaan Allah. Khalilullah kekasih Allah SWT Maka Khalil lebih tinggi dari Habib. Khalil lebih tinggi dari Habib. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, kadang manusia dari satu sisi berlebih-lebihan memuji nabi dengan pujian-pujian yang untuk Allah. Ini berlebihan. Engkau mengetahui yang gaib, engkau mengetahui hari esok. Nabi tidak mengetahui yang gaib, Allah yang mengetahui yang gaib. Kadang-kadang berlebihan. Tapi dari satu sisi malah kurang. Kurang kalau dikatakan Habib Rasulullah SAW di atas itu Khalilullah. Bukan hanya Habibullah. Lebih tinggi dari itu. Yaitu Khalilullah. Qala huwa alladhi yuhibbuhu ghayatal mahabbah. Makna khullah adalah yang dicintai dengan puncak kecintaan. Wa kadzalika Khalilullah Ibrahim. Demikian pula Ibrahim alaihi salam juga Khalilullah. Maka para anbiya yang dijuluki dan sudah mencapai derajat Khalilullah dua. Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihissalam. Yuhibbu rabbahu ghayatal hubbi alladhi la yulhaq. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad SAW adalah dua orang Rasul yang mencintai Allah dengan setinggi-tingginya dan puncak tertingginya dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun. La yulhaq maksudnya tidak bisa diikuti, tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Asyahid yang menjadi bukti pembahasan kita fi hadal hadis annahu yunas ala afdaliyati Abi Bakrin. Bahwa hadis ini yang dikeluarkan dalam kitab-kitab sahih bukan hanya dari satu sahabat tetapi dari tiga sahabat menunjukkan keutamaan Abu Bakar dari mulut Rasulullah sendiri. Siapa yang mencerca Abu Bakar berarti dia menatakan engkau dusta ya Rasulullah. Abu Bakar tidak seperti itu. Dan ini cukup sebagai kekufuran cukup sebagai kekufuran menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasani yang kedua Nabi menyatakan kalau aku mengambil Khalil dari manusia, aku ambil Abu Bakar. Artinya di samping dipuji oleh Nabi aman nas yang paling banyak memberikan pada Abu Bakar, eh, pada Rasulullah. Yang kedua, tingkatannya paling dekat dengan Nabi tidak ada seorang pun yang lebih dekat daripada Abu Bakar. Setiap Rasulullah SAW berangkat, disebut dalam riwayat, berangkat bersama Abu Bakar. Rasulullah pergi, pergi dengan Abu Bakar. Rasulullah datang, datang dengan Abu Bakar. Rasulullah SAW berjalan, berjalan dengan Abu Bakar. Lihatlah, sekian hadis, sekian riwayat. Rasulullah wa Abu Bakar, Rasulullah wa Abu Bakar, Rasulullah wa Abu Bakar. Sahabat. Wal mar'u ala dini khalili. Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Maka jelas Abu Bakar mengikuti teman dekatnya. Siapa teman dekatnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau engkau berkata tentang Abu Bakar dengan kejelekan-kejelekan, maka seakan-akan engkau berkata, itu Rasulullah itu temannya kok jelek sekali. Kok berteman dengan orang busuk? Kau berteman dengan pengkhianat. Kau berteman dengan orang yang begini dan begitu. Kira-kira itu mencerca Rasul atau, atau tidak? Jelas-jelas mencerca Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang.